Pagi Pak Henry Halo selamat pagi Mbak Saya pikir ya pemerintah udah gak perlu ngebenahin lah Mereka udah bertahun-tahun sampai detik ini Apalagi yang mereka mau benahin Yang ada mereka itu mau menghancurkan Adik-adik kita, anak-anak kita ini mau sebagai, sebagai kelinci percobaan buat mereka Uangnya itu mereka kantongin Bukannya apa-apa dana begitu besar Sampai tadi saya lihat di TV Itu di mana itu SMP Soalnya di fotokopi ini dokumen negara apa lagi saya bilang namanya ujian nasional dokumen negara jelas-jelas itu difotokopi waktu SMA semuanya begitu juga aduh saya bilang ini ini ada apa sebenarnya ini ya, kabinet Indonesia bersatu ini bukan apa-apa ya kembali lagi ini kabinet ini udah gak bersatu mbak udah pada jalan masing-masing mereka ingin cari pendapatan mereka sendiri uang rakyat itu mereka akan keruk、mm dengan Eh, koalisi-koalisi mereka itu di partai mereka itu apalagi mau 2014 ini ini rakyat ini sedang diperas-diperas uangnya ini dengan segala macam cara sampai BBM mau dinaikin baik gitu aja mbak terima kasih Pak Henry Pak Jeng selamat pagi terima kasih sudah menunggu silahkan komentar anda semuanya di Indonesia ini diukur sama proyek kalau banyak proyek banyak komisi banyak saweran dan banyak korupsi kapan SBY memecat Menteri Pendidikan itu? Tambangnya udah ngantuk terus, nggak ada semangat. Capek lah. Nah. Baik, terima kasih Pak John. Pak Andre, selamat pagi. Ya, ini eh, banyak yang harus dibenahi ini. Bukannya Menteri Pendidikan aja, semua harus dibenahi ini. Semuanya merosot jauh ini semuanya ya. Aduh, ini eh, eh, pemerintahan yang sekarang ini pemerintahan yang istilah katanya lagi ah, mumpung dia ya. Ah, mumpung jabatan gue berkuasa di sini, gue korupsi sebesar-besarnya. Ini semuanya i mumpung. Banyak semuanya harus dibenahi eh, ya, Bukan pendidikan aja ini semuanya. Saya politisi-politisi kita itu wajahnya, ah, lain itu air di air mukanya itu semuanya politisinya ya gitu aja bu terima kasih terima kasih Pak Andre Pak Ito selamat pagi ya selamat pagi saya sangat setuju dengan Bapak yang barusan masalah di Indonesia terlalu banyak yang harus diperbaiki masalah pendidikan ini salah satunya yang baru mencuat tahun ini jadi menurut saya sebagai rakyat rakyat Indonesia sekarang bersabar aja sampai 2014 Indonesia masalahnya cuma satu bu kepemimpinan kalau presiden nanti sudah diganti presidennya benar, orang benar orang baik dia akan memilih pembantu-pembantunya para menteri orang yang pinter yang cerdas yang punya kompetensi di dalam bidangnya masing-masing otomatis semua masalah nanti akan bisa diperbaiki dan rakyat Indonesia akan hidup damai sejahtera kuncinya itu sabar rakyat Indonesia tunggu pemimpin kita diganti kuncinya itu terima kasih terima kasih Pak Prayitno Pak Edi selamat pagi angkanya 2014 jangan dipilih lagi bu. bandit semua terima kasih terima kasih Pak Edison Pak Teguh selamat pagi pagi, Mbak. Silakan. Iya, kalau menurut saya itu memang masalah bangsa mindset ya, wawasan. Jadi kalau kita berkaca ke Malaysia, cobalah kita lihat, kita belajar dari mereka. Mereka bikin program sekolah di menghasilkan orang-orang pintar dengan wawasan internasional, itu yang memperbaiki Malaysia. Kenapa Indonesia nggak coba seperti itu dari banyak jin pejabat yang korup dan lain sebagainya, nggak ada selesainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Nawi, penelpon terakhir silakan Pak Nawi. Ya, mengenai bangsa kita ini, pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah tidak mau mencerdaskan bangsanya sendiri. Sehingga kalau ujian gagal, kan membodohkan. Kalau bodoh, nanti bangsanya nggak bisa menuntut apa Ya, mereka bebas korupsinya. Begitu bahasa saya. Terima kasih, Pak Nawi. Arifin selamat siang ah, Selamat siang Bu Ya memang kita ada orang apa yang nggak ngurus bu pendidikan impor aduh apapun jadi ada yang becus bingung saya tinggal apa lahir Jakarta 65 tahun aduh umur saya kan udah 63 bu tapi nggak ada yang bisa pinter semuanya bu aduh bagian ah, pulang haji kayak nggak benar-benar ya pulang apa kayak ini pendidikan kayak apa ngatur semua nggak ada yang satu loh yang bagus tuh bener saya bingung bener ya negara lain kenapa bisa Cuci Cina dulu 40 tahun Aduh kalahnya sama kita jauh Sekarang bagus di kita mundur Terus bingung Bingung bener di Indonesia Terima kasih Bu Terima kasih Pak Arifin Pak Gilbert selamat ya Iya, kenapa mesti bingung Memang sumber daya manusianya begitu Itu nggak mesti dibingungin Ya ini ya saya rasa Kalau saya bilang sih ya, harus bertanggung jawab penuh Ya Menteri Pendidikannya lah Ya gue mundur lah Berarti Anda tuh tidak sanggup anda punya kapabilitas nggak sampai ke sana. Akuin aja, ya kan. Sejak tindakan Anda tuh merubah kurikulum itu sudah salah besar, ya. Ditambah dengan sertifikasi guru yang ngaco, nggak karuan itu, ya kan. Ditambah sekarang ujian nasional seperti begini. Kan katanya ada indikasi korupsi atau apa. Nah, harus KPK harus masuk dong, usut. Ini ujian nasional, ujian nasional ini merupakan patokan dari human resourcesnya manusia Indonesia loh. Kalau sampai begini aja masih nggak bisa, berarti ini negara ini negara tempe tahu oncom nih. Ya kan? Memalukan sekali. Ya. Gitu ya, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Di belakang Pak Gilbert sudah ada Pak Rudi. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan komentar Anda, Pak. Iya, saya sih merasa ini ya, negara kita ini sangat dibodohkan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi jadi semuanya terlantar kalau boleh sih utamanya pemberantasan kebodohan kalau kebodohan sudah diberantas orang-orang pintar percaya korupsi tidak ada itu aja sekarang kita terbelenggu dengan pemberantasan korupsi dan semua terfokus kepada KPK yang dosa-dosa lalu semua diungkit kita mau majunya terima kasih terima kasih Pak Rudi Pak Arifin selamat siang ya, selamat siang Ibu saya mau komentar begini Kenapa kita tertinggal? Oh ya jelas, karena pendidikan kita memang sudah tidak punya blueprint. Indonesia ini ke depan mau menjadi negara apa? Mau katanya mau tinggal landas, memang ketinggalan di landasan benar. Karena apa? Tidak punya landasan. Saya lihat kenapa oh, ujian negara itu Eh, sekarang menjadi menjadi apa menjadi topik yang luar biasa. Tapi itu sebenarnya kalau dulu ya waktu kita juga masih sekolah ya bu ya, waktu kita UN UN gitu, saya juga bingung ya UN itu katanya susah. Toh kalau sudah lulus nenek tinggi pun buat apa? Kurikulum itu tidak jelas kita ini mau menjadikan negara ini menjadi negara yang baik adalah pendidikannya harus kuat. Tapi kalau landas pendidikannya tidak ada, ya kasihan. Makanya benar juga kalau guru-gurunya tidak tidak tidak punya eh, motivasi lagi untuk mendidik itu kenapa? Memang gurunya juga susah. Hari ini bikin materi, tahun depan dirubah, belajar lagi, belajar terus. Jadi kapan mau mereka itu punya panduan yang tepat untuk negara ini bisa maju? Menurut saya begitu. Terima kasih Pak Arifin. Pak Daniel, selamat siang. Siang. Saya setuju dengan yang dua sebelumnya bahwa ini bangsa ini adalah orang bodoh membodohi sendiri, gitu kan? saya sebagai dari kaum pendidik juga melihat bahwa penyelenggaraan yang paling mudah saja kita tidak bisa melakukan karena setiap orang hanya mikirin apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri seharusnya ini menjadi perhatian presiden langsung ya kalau dia bisa membuktikan bahwa dia menjadi pemimpin yang baik yang bijak dan yang mempedulikan rakyat karena ini bagian sangat mendasar pendidikan tidak terselenggara dengan baik kemudian masalah kurikulum juga tidak terpikiran dengan baik di balik semua itu pasti semua punya kepentingan untuk mengambil rakyat, uang rakyat, untuk mengadakan rapat-rapat supaya mereka mendapatkan uang dan lain sebagainya. Tapi tidak ada isinya dari rapat itu dan konten dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Daniel. Kita ke penelpon terakhir Pak Joko, selamat siang. Ya siang Bu. Silahkan komentar Anda Pak Joko. Ya, kalau saya melihat ini seperti suatu konspirasi Bu. Karena apa pendidikan kita dibiarkan anggur itu karena memang sudah disiapkan bu buru lulus SD aja kita mau kasih gaji 2 juta bu berarti kita kan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi dapat gaji gede coba dipikirkan baik-baik lah hal itu lah bu Pak Peter, selamat siang, silakan Pak Peter. Ya, pendidikan Indonesia emang ini aneh ya. Jadi, uh, uh, apa namanya, kurikulumnya aja sekarang kita lihat ada nasional, ada nasional plus, ada internasional, serta jelas gitu loh. Lalu sekolah-sekolah internasional sertifikatnya kasih diakui gitu sama pemerintah, tapi sementara pemerintah memberikan izin kepada sekolah-sekolah internasional untuk buka uh, sekolah di Indonesia gitu. Ini aneh gitu loh. Makanya nih Menteri Pendidikan Muhammad Nuh ini mesti diganti nih. Udah gak bener nih orang nih. Ya terima kasih ya. Selamat siang Pak Suryadi. Eh, selamat siang Mbak. Silakan. Ya. Eh, sebenarnya susah ya Mbak ya kalau kita memang bicara tentang sebuah permasalahan yang di negara kita, baik dari pendidikan, pertanian segala macam itu ya. Karena memang Ya, lebih kepada politik ya mbak saya bukan mau mengkritisi <laughs> eh, eh, dasar hukum negara kita dan sistem demokrasi di kita ya jadi lebih kepada masing-masing ini mempertahankan posisi sebenarnya dan tidak pernah menyelisi apa yang akan dilakukan gitu loh jadi termasuk ya di pendidikan ini bahkan yang kasus yang baru terjadi ada keterlambatan ujian nasional dan serentak itu waduh yang catat sangat besar menurut saya itu mbak dan harus benar-benar diselidiki sebenarnya eh, yang jadi masalah itu di mana dan harus dipertanggungjawabkan orang-orang yang bertanggung jawab itu harus benar-benar eh, dikasih sanksi begitu mbak untuk selanjutnya biar mereka benar-benar serius untuk hal-hal yang begini terima kasih mbak terima kasih Pak Suryadi Pak Ferry selamat siang silakan ya selamat siang Ya Pak silakan ya saya pikir Pak Menteri Pendidikan dari Rektor itu yang menjadi masalah ada yang di bawahnya yang mendukung gitu jadi nanti mungkin kalaupun nanti harus diganti ya tetap saya sangat bersih dari ya, profesional jangan dari politikus yang lebih mengerti pendidikan dan yang kedua untuk masalah yang kemarin saya percetakan segala itu kan sebenarnya masih bisa didukung oleh badan pemerintah yang lain saya badan percetakan negara atau apa sehingga tidak terjadi kekisruhan seperti yang terjadi kemarin dan yang ketiga yang perlu dikritisi adalah sebaiknya untuk anggaran pendidikan difokuskan gitu jadi Indonesia mau ke arah mana misalnya mau teknologi dulu Jepang memfokuskan untuk ke otomotif sehingga akhirnya otomotifnya jadi nomor satu di dunia nah Indonesia juga bisa seperti itu saya rasa jadi semua dana pendidikannya diarahkan ke satu tujuan yang sama terima kasih